Kata penulis rahimahullah, Babul wasiyati bi kitabillahi azza wa jalla. Bab wasiat agar berpegang teguh dengan kitabullah. Wa qaulullahi ta'ala dan firman Allah ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Dan jangan mengikuti selainnya sebagai wali, sungguh sangat sedikit orang yang mau ingat. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan dan menjelaskan bab dan ayat yang kita sebutkan. Kata beliau fi hadza al-hathu 'ala tamassuki bi kitabillahi jalla wa Di sini terdapat anjuran, dorongan dan motivasi agar berpegang teguh dengan kitabullah Jalla wa Ala. Maka Allah Ta'ala mewasiatkan agar berpegang teguh dengan kitabnya. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan agar berpegang teguh dengan Kitabullah Taala, karena tidak ada keselamatan dari kesesatan di dunia dan tidak ada keselamatan dari neraka di akhirat kecuali dengan berpegang teguh dengan Kitabullah dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan keduanya, dengan kitabullah dan sunnah, maka dia tersesat jalannya di dunia, tidak di atas hidayah. Sementara di akhirat dia akan tergolong orang yang merugi dan tergolong ahlun nar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ayyuhal muslimun, kaum muslimin, hamba-hamba Allah, tidak ada keselamatan bagi kita kecuali dengan berpegang teguh dengan kitabullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Ali Imran ayat 103 wa'tasimu bihablillahi jami'an wa tafarraqu dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai demikian pula Allah azza wa jalla katakan di dalam surat Al-A'raf yang disebutkan oleh penulis setelah menyebutkan bab tadi ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Dan sudah kita terjemahkan. Maka kata Syekh Al-Fauzan, hadhihi wasiyatullahi ta'ala bil Qur'ani was sunnah. Ini adalah wasiat Allah agar berpegang teguh dengan Al-Quran dan as-sunnah. Ayat yang disebutkan oleh penulis yang terdapat di awal surat Al-A'raf di mana sebelumnya <clears throat> dengan lafaz alif lam mim sad kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ini ayat yang sebelumnya. Sebelum ayat ketiga yang tadi kita baca. Alif lam mim sad. Kitabun itulah kitab. Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu maka janganlah ada keberatan dalam hatimu untuk engkau memberi peringatan dengan Al-Qur'an tersebut dan sebagai peringatan pengingat bagi kaum kaum mukminin. Maka ketika Allah mengatakan pada ayat berikutnya ittabi'u ikutilah. Ini perintah dari Allah. Agar mengikuti ma unzila ilaikum mir rabbikum. Apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian? Yang diturunkan adalah Al-Quran dan Sunnah li'anna sunnata munazzalatun min Allah taala karena sunnah hakikatnya pun diturunkan dari Allah Allah menyatakan tentang nabinya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha bahwa nabi itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsu tiada lain kecuali wahyu yang diwahyukan kepada kepada beliau kemudian barakallahu fikum Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar mengikuti al-munazzal, mengikuti kitab yang diturunkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari mengikuti selainnya. Allah katakan, وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ Jangan kalian ikuti selainnya sebagai wali, يعني كت الشيخ لا tattabi'u غيره من الأكابر والرؤساء والرجال الذين تزعمون أنهم علماؤكم وأولياؤكم فتطيعونهم وترفضون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا من اتخاذ الأولياء يعني Jangan kalian mengikuti selainnya dari para pembesar, dari para tokoh, para pemimpin, orang-orang yang kalian sangka bahwa mereka adalah ulama kalian, wali kalian. Kalian mentaati mereka kemudian kalian melemparkan dan melepaskan, meninggalkan apa yang dibawa Rasul. Dan ini termasuk dari ittikhadul awliya. Maka Barang siapa mentaati makhluk dalam maksiat kepada Allah, maka sungguh ia telah menjadikannya sebagai wali dari selain Allah. Maka tidak ditaati seorang ulama atau siapapun dari manusia kecuali bila dia mentaati Allah dan sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma man khalafa fa innahu la yu'tabar. Yang menyelisihi maka tidak dianggap. Baik penyelisihannya karena unsur kesengajaan dan penentangan ataukah muncul dari istihad dan dia salah dalam istihadnya maka tidak boleh taklid kepada manusia dengan taklid buta tanpa basirah tanpa ilmu tanpa hujah, tanpa dalil dan di sini atau ini merupakan kaidah artinya orang yang menyelisihi walaupun dia seorang mustahid, seorang ahli istihad, tapi dia salah dalam istihadnya, maka tidak boleh ditaati dan diikuti. Wahadhihi qa'idatun yanbaghi an ya'rifaha talibul ilmi. Ini merupakan kaedah yang sepantasnya diketahui oleh penuntut ilmu. Karena di sana ada orang yang bertaassub, fanatik kepada madhabnya, fanatik kepada masyayikhnya, fanatik kepada tokoh dan pemimpinnya tanpa mau merujuk kepada kitabullah Jalla wa'az. Wal fi dhalika yang benar adalah yang benar adalah agar segala sesuatu ditimbang dengan timbangan Quran dan Sunnah. Itu prinsip yang benar. Bahwa segala sesuatu ditimbang dengan timbangan Quran dan Sunnah. Bila mencocoki Quran dan Sunnah wajib diambil bila menyelisihi keduanya wajib untuk ditinggalkan dan tidak ditoleh. Dan ini tidak teranggap sebagai bentuk perendahan kepada seorang alim ketika ditinggalkan kesalahannya. Bahkan para ulama itu sendiri mereka mengatakan idza wafaqa qauluna qaular rasul fakhudhuhu. Bila ucapan kami mencocoki ucapan Rasul, ambil. Kalau menyelisihinya, silahkan dibuang. Demikian Imam Syafi'i mengatakan, semisal beliau pula Imam Malik, Ahmad, dan sebelum mereka Imam Abu Hanifah, rahimahumullahu jami'an. Mereka seluruhnya a'immatul madhahib imam-imam mazhab tersebut memperingatkan kita dari mengambil ucapan mereka ditelan mentah-mentah. Pasrah begitu saja menerimanya. Bahkan yang sepantasnya adalah ditimbang dengan kitabullah dan sunnah. Bila mencocoki maka itu adalah kenikmatan dan betapa menggembirakannya namun bila menyelisihi maka kita mendoakan rahmat untuk mereka dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mengambil kesalahannya, tidak mengambil apa yang keliru dari istihadnya. Dan ini tidak tergolong perendahan terhadap mereka tidak sama sekali. Tayyib ikhwan fiddin kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca hadis yang berikutnya, hadis yang ke-75. Topik hadis ini adalah al-hassu alat tamassuk bi al-kitab wa sunnah. Anjuran untuk berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي وفي لفظ كتاب الله وحبل الله المتين Man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alal dalalati. Rawahu Muslim. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah beliau memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Amma ba'du." Ketahuilah wahai manusia, Aku hanyalah manusia biasa. Hampir datang kepadaku utusan Tuhanku, maka aku menerima kedatangannya. Dan aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sakalain dua perkara berat. Yang pertama adalah kitabullah. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya maka ambillah kitabullah dan berpegang teguhlah dengannya. Beliau memberi anjuran dan motivasi agar berpegang dengan kitabullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan aku ingatkan kalian tentang ahli baitku. Dan dalam lafaz yang lain disebutkan kitabullah. Dia adalah tali Allah yang kokoh, barang siapa mengikutinya maka ia di atas hidayah dan barang siapa meninggalkannya maka dia di atas kesesatan. Rawahu Muslimun diriwayatkan al Muslim rahimahullah. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan, hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim ini di dalamnya disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada para sahabat di sebuah tempat yang dinamakan atau yang dinamakan Ghadir Khum, dinamakan Ghadir Khum. Tempat ini Ghadir adalah perkumpulan arus dari lembah. Adapun Khum dikatakan nama seorang lelaki yang dinisbatkan kepadanya Al-Ghadir. Atau dikatakan pula makna lain. Ini adalah nama tempat yang banyak pepohonannya. Dia adalah tempat yang dekat dengan daerah Al-Juhfah. Di mana tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kembali dari Haji Wada, mereka singgah di tempat yang bernama Ghadir Khum. Maka beliau berkhutbah kepada mereka. Dengan khutbah tersebut, beliau memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat fahamidallah wa asna alaihi. Beliau memuji dan menyanjung Allah maka di sini terdapat sebuah pelajaran bahwasanya khutbah itu dimulai dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu khutbah Jumat, khutbah Id, istisqa, ta'lim, maka semua khutbah diawali dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam pelajaran-pelajaran. Adapun kalimat amma ba'du, kalimat ini adalah kalimatu faslin baina kalamaini. Kalimat pembatas antara dua ucapan. Jadi antara dua pembahasan. Amma ba'du yang bahasa kita adapun setelah itu maka akan masuk ke dalam topik yang baru. Yang tadinya kita membaca mukaddimah, pendahuluan, kemudian akan memasuki penjelasan inti dibatasi atau ditengahi oleh kalimat amma ba'du. Jadi tadi yang e, ada catatan bahwa Ghadir Khum ini lokasinya di Arab Saudi ini di tengah-tengah antara Makkah dan Madinah lebih kurang 200 mil. Caranya lebih kurang 200 200 mil. Tempat ini menjadi terkenal karena diyakini sebagai tempat penobatan Ali sebagai wali dan Ali dinobatkan sebagai khalifah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat tersebut katanya kata mereka kata orang-orang Syiah. Baik ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini basharun aku adalah manusia biasa. Jadi beliau dari bani Adam dari keturunan Adam. Bukan malaikat dari kalangan malaikat. Dan beliau tidak punya hak rububiyah sedikit pun, hak pengaturan alam, penciptaan alam, tidak. Oleh karena itu Allah katakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah, wahai Muhammad. Aku hanyalah manusia biasa sama seperti kalian. Dikuatkan. Ana basyarun aku manusia ini sudah sangat cukup. Tapi Allah menyebutkan mislukum sama seperti kalian. Yang membedakan adalah adanya keistimewaan. Yuha ilayya. Aku diberi wahyu diberi wahyu. Maka ayat ini dan ucapan beliau dalam hadis ini, Innama ana basyarun, aku hanyalah manusia biasa. Ini berbeda dengan ucapan orang-orang yang sesat dan menyimpang. Yang mereka mengatakan bahwa Rasulullah makhlukun min nur, kata mereka. Kata Syekh Al-Fauzan, Yaquluna mereka mengatakan innar rasula makhlukun min nurin. Rasulullah itu diciptakan dari cahaya. Bahkan mereka juga mengatakan, Innahu khuliqa alaihi salatu wassalam qabla Adam. Bahkan Rasulullah itu diciptakan sebelum Nabi Adam. Bahkan sebagian yang lain juga mengatakan bahwa segala sesuatu ini diciptakan dari nurnya Muhammad, dari cahayanya Muhammad. Ini adalah ucapan orang-orang yang menyimpang. Ini termasuk sikap gulu berlebih-lebihan yang tercela terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa Nabi Muhammad diciptakan sebelum Adam padahal beliau dari Bani Adam? Dari keturunan anak Adam alaihi salam. Beliau dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Maka Rasulullah itu manusia biasa dari Bani Adam. Maka ketika beliau mengatakan innama ana basyarun aku hanyalah manusia. Di sini terdapat pembatilan terhadap sikap gulu terkait hak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari dari cahaya. Naam. Atau diciptakan sebelum Adam. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya beliau makhluk. Beliau adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pula terdapat keterangan, faedah, pelajaran penting bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dimintai doa dari selain Allah. Tidak boleh beristighatsah kepada Rasulullah karena beliau manusia. Tetapi yang dimintai doa yang kita beristighatsah kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiku an ya'tiyani rasulu rabbi. Hampir-hampir datang kepadaku utusan Tuhanku. Ai malakul maut. Yang datang adalah malaikat maut malaikat maut. Faujiba maka aku menerimanya dan telah datang kepada Rasulullah. Utusan Tuhannya tersebut dan beliau telah meninggal. Rasulullah sudah wafat. Oleh karenanya Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun dalam surat Az-Zumar ayat 30. Sebagaimana juga dalam surat Ali Imran 144 Allah katakan wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum Tidaklah Muhammad itu kecuali rasul telah berlalu sebelumnya para rasul Artinya telah berlalu sebelum beliau para rasul dan para rasul itu pun telah wafat jadi wafatnya Rasulullah bukan perkara baru. Bukan hal yang tidak masuk akal dan mustahil lah. Sudah berlalu sebelum beliau para rasul dan rasul-rasul itu pun telah wafat. Maka apakah bila ia mati atau ia terbunuh lalu kalian kembali ke belakang menjadi kafir? Maka di sini terdapat bantahan kata Syekh atas orang-orang yang bersikap ekstrim yang mereka mengatakan bahwa Rasulullah belum mati bahkan beliau masih hidup. Lah kalau Rasulullah itu mati tentunya tidak akan dimakamkan di dalam tanah. Kalau seandainya Rasulullah masih hidup, Naam, maka niscaya dahulu para sahabat akan datang kepada beliau di saat mereka terjadi perselisihan untuk mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara di antara mereka. Tetapi ahlul batil, orang-orang yang berada di atas kebatilan, mereka tidak melihat terhadap tuntutan akal artinya secara logika secara akal aja ndak nyambung ndak masuk nggak diterima akal apalagi tuntutan dalil syariat tuntutan dalil syariat jadi mereka hanya menjadikan kepala mereka hawa nafsu mereka sebagai tunggangan maka sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia biasa dan beliau telah wafat beliau telah menyampaikan risalah Naam menyampaikan amanah dan Allah telah menyempurnakan agama untuk beliau di saat beliau telah wafat. Allah katakan dalam suratul Anbiya ayat ke-34, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَّرٍ مِّنْ قَبْلِكَ min qablikal khulda afa fahumul khalidun?" Kami tidak menjadikan bagi manusia sebelum engkau kekekalan. Apakah bila engkau mati lalu mereka kekal? Lah." Semuanya mati, semuanya meninggal. Fama'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara besarnya kasih sayang Nabi kepada umat beliau, beliau memberi wasiat kepada para sahabat dan kepada umatnya. Tidak dibiarkan begitu saja. Rasulullah memberi mereka wasiat dengan wasiat yang akan bisa menuntun mereka kepada surga. Maka inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ucapan Rasulullah wa ana tarikun fikum saqalaini. Saqalaini musanna. Aku meninggalkan bagi kalian saqalain. Saqalain ini musanna. Bentuk dua. Dari kata saqal yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim wa sunnatun nabawiyah. Al-Quran dan sunnah. Dinamakan Quran itu sebagai sakal, begitu pula as-sunnah, li'annahu yaskhulu ala amalu bihima ala ahlil kasal wal khumul. Kenapa dinamakan sakal? Berat, ya sesuatu yang berat. Karena memang beramal dengan keduanya itu sungguh sangat berat bagi orang-orang yang malas. Dan dikatakan pula makna lain, dinamakan sakalain li'idhamihima wa kabir sya'nihima karena keagungan dan besarnya kedudukan Al-Quran dan Sunnah. Ini kenapa dinamakan sakalain. Ikhwan Fiddin, kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita batasi sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia, diberi taufik untuk terus bisa bertamasuk, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah sampai kita wafat.